Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahullah. Pembahasan kali ini atau kesempatan kali ini barakallahu fikum kita membahas permasalahan yang ke-101. Yang mana permasalahan ke-101 ini mengenai termasuk perbuatan perilaku orang-orang jahiliyah mengejek dan juga menghina orang-orang fuqara. Naam, Allah al-musta'an. Kita lihat qala al-Imam al-Mujaddid asy syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih al-mas'alatul hadiyatu ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-101. Izdira'ul fuqara'i fa'atahum biqaulihi ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي Artinya, perbuatan mereka mengolok-olok atau mengejek orang-orang fukara. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan firman-Nya mengenai mereka, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal Dan jangan sekali-kali engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka, berdoa terhadap Rabb mereka, nampak pagi dan petang. Kita lihat penjelasannya barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah. Hadhihi sabaqa laha nadhirun. Yang seperti ini telah lewat nah pembahasannya yang semisal atau yang serupa. Wa yaitu annahum bahwasanya mereka yatrukuna ittiba al anbiya jadi mereka meninggalkan eh, mengikuti para nabi sebabnya apa? Li'annal fuqara'a humul ladzina taba'uuhum. Alasan mereka tidak masuk akal. Alasan mereka hanya untuk mengejek saja. Kita lihat alasannya apa? Sebab mereka meninggalkan para nabi li'annal fuqara'a humul ladzina taba'uuhum dikarenakan orang-orang fakir, orang-orang yang miskin yang mengikuti para nabi tersebut. Naam, kalau mereka mengatakan anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Eh, mereka mengatakan apa kami harus beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan. Jadi mengajak orang-orang miskin diajak orang-orang fakir diajak. Karena kebanyakan yang mengikuti para nabi adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, mereka mengatakan apa? Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Eh, mereka mengatakan apakah kami harus beriman kepadamu Sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang hina katanya. Ai al-fuqara'u walladzina la sya'na lahum fil mustama'. Maksudnya mereka beralasan apa bahwasanya enam yang mengikuti engkau adalah orang-orang fuqara yang mereka tidak memiliki apa? kedudukan nah fil mustama' di masyarakat. Allah musta'an. Wa hadha min dinil jahiliyah yang seperti ini termasuk agama jahiliyah termasuk ritual, perilaku, perbuatan jahiliyah hindari barakallahu fikum na'am. Biasanya ahlu bid'ah wa dalal itu ketika mengajak ahlu sunnah atau mengajak pemegang al-haq, mereka mengajak yang mengikuti mereka orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang tidak punya, orang-orang yang istilah rendahan, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya gelar, tidak punya titel dan semisalnya. Itu semuanya kalau kita telusuri, wal billah ada unsur-unsur menyerupai perilaku jahiliyah. Allahul musta'an. Kita lihat hatta innahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yamna'a haula'i an yajlisu ma'ahum 'inda takabburan. Nah, sampai-sampai bahwasanya mereka meminta meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah atau menghalang-halangi enam orang-orang enam fuqara atau orang-orang miskin untuk duduk bersama mereka di sisinya. Takabburan dalam bentuk karena sombong. Dalam keadaan mereka sombong yang merasa paling kaya gitu ya istilahnya. Fa taala akhirnya Allah taala menurunkan firman-Nya, "Wa la tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatadrudahum fatakuna dhalimin." Jangan sekali-kali engkau mengusir orang-orang yang mereka mereka pagi dan petang. Ya, dalam keadaan mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Eh, bukan urusanmu, perhitungan mereka sedikit pun. Nah, bukan pula apa? Nah, bukan pula Nah, perhitunganmu eh, di tangan mereka sedikit pun tidak seperti itu juga. Eh, kemudian engkau mengusir mereka, eh, yang dengan itu nanti justru engkau menjadi orang-orang yang zalim. Kalau seandainya engkau mengusir mereka, orang-orang fuqara, orang-orang yang istilahnya nah barakallahu fikum Ya, tidak memiliki kekayaan kok diusir padahal mereka adalah orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang justru engkau termasuk orang yang zalim. Falau taradahum alaihi salatu wassalam lakana minadh zalimin. Maksudnya kalau seandainya na barakallahu fikum engkau mengusir mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Naam, Allah musta'an. Jadi termasuk bentuk perilaku ritual jahiliyah adalah mereka merendahkan nah, pengikut al-haq manakala yang mengikuti atau dikarenakan yang mengikuti adalah orang-orang rendah. Sampai saat ini, ahlu sunnah itu apakah apakah orangnya kaya-kaya? Bisa dikatakan sekaya-kaya pun ahlu sunnah itu masih miskin. Nah, barakallahu fikum dalam artian dibanding orang-orang yang mencari dunia. Dibanding orang-orang yang mencari dunia, Nah barakallahu fikum, na'am, seperti itu. Nah, akhirnya jarang sekali yang mereka tahan duduk bersama ahlu sunnah. Terutama, nah barakallahu fikum di akhir zamannya penuh dengan fitnah seperti ini. Jarang sekali orang-orang yang mereka mencari dunia itu duduk dengan ahli sunnah kemudian tahan. Apalagi kita tidak ada yayasan, tidak pakai proposal, tidak minta-minta, eh, semuanya kerja sendiri. Nah, barakallahu fikum, eh, harus siap miskin, siap risiko barakallahu fikum. Nah, kalau tidak mau, nah barakallahu fikum hidup susah ya. Nah, barakallahu fikum ya tidak perlu bersama ahli sunnah istilahnya gitu. Nah, kalau mau bersama ahli sunnah ya yang namanya kehidupan itu ya harus dilangkai. Dalam artian harus di Lalu ibarat kalau fikum na'am terkadang susah, terkadang enak itu perkara yang wajar. Namun kalau seandainya dia cuma pengennya mau enak saja, eh, duduk mengajar di bawah yayasan, per bulan dapat nah barakallahu fikum dapat gaji, dapat uang, padahal uangnya uang minta-minta, Allah musta'an, Allah musta'an. Jangan seperti itu. Nam ikhwani wa akhwati fillah, ahlu sunnah wal jamaah harus tampil beda dengan orang hizbiyin yang mereka bermudah-mudahan minta minta untuk pribadi maupun untuk dakwah. Allah musta'an ahlu sunnah harus berhati-hati dari itu. Jangan sampai kita bermudah-mudahan meminta-minta. Al-yadul ulya khairun minal yadi asufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam artian kita lebih baik memberi daripada minta. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa memberi atau belum mampu memberi, paling minim jangan minta. Nah, barakallahu fiikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Suma qala ta'ala kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa kathalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ha'ula'i manallahu 'alaihim min bainina alisallahu bi'a'lama bisyakirin wa idza ja'aka alladziina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kadaba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim Kemudian Allah Taala berfirman Wa dan seperti itu pula lah fatanna kami menguji sebagian mereka nam terhadap sebagian yang lainnya liyaqulu agar mereka mengatakan ahaula imanallahu alaihim eh, apakah mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan karunia terhadap mereka min bainnya di hadapan kami atau di nam sekeliling kami alaihissallahu a'lamu syakirin nam tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur. Ya Allah taala lebih tahu mengenai keadaan orang-orang yang bersyukur. Nam Eh, bukan mereka yang lebih tahu tapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina dan apabila datang kepadamu orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat kami, Fakul maka katakanlah salamun alaikum keselamatan untuk kalian. Kata rabbukum ala nafsi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ya, telah menetapkan terhadap dirinya apa ar-rahmah. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah apa? Naam telah mewajibkan, telah menetapkan ya, terhadap dirinya sifat rahmah, kasih sayang yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah telah kehendaki. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin. Perhatikan termasuk bentuk amalan atau termasuk bentuk apa? Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa di antara kalian yang beramal amalan kejelekan dikarenakan kebodohan, summa taba min ba'dih, kemudian dia bertobat setelahnya wa aslaha dan kemudian dia memperbaiki fa annahu ghafur rahim. Maka sesungguhnya Allah taala zat yang maha ghafur, nah yang maha pengampun, rahim dan juga yang maha penyayang. Faman al haqqa walau kana faqiran, maka barang siapa yang mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran walaupun dia itu fakir, walaupun dia itu miskin, fahuwal karim indallah, maka dia adalah orang yang karim, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nah kemuliaan seorang itu diukur bukan dengan banyaknya harta atau kedudukan, titel, gelar, bukan, tapi dengan ketakwaan. Nah, Allah taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya Nah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak hartanya, bukan yang nam banyak titelnya, gelarnya LC, dan semisalnya bukan. Nah, Allah musta'an. Wa huwa alladhi yastahiqqu an yuqabal bil muqabalatil hasanah. Nah, dan dialah Nah, barakallahu fikum. Nah, dan dialah orang yang apa? Naam wa huwa alladhi yastahiqqu an yuqabala bil muqabalatil hasanah. Naam. Dan orang tersebutlah yang apa? Yang dia itu mengikuti kebenaran. Naam, dia adalah karim, adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang berhak untuk diberikan balasan dengan balasan yang baik. Wa yufsahalahu fil majlis dan juga diluaskan Nah, barakallahu fikum untuk orang tersebut di majlisnya. Jangan malah diusir. Nah, Selama dia mengikuti al-haq kebenaran barakallahu fikum walaupun miskin walaupun fakir, jangan diusir dari majelis, suruh duduk karena orang tersebut sebenarnya itulah yang layak eh, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah musta'an. Wa amma man a'rada 'anil haqqi wastakbara anhu. Dan adapun orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong terhadapnya, fahada la yastahiqut takrim. Maka orang seperti ini eh, sombong menolak kebenaran al-kibr, batarul haqqi wa ghamtun nas yaitu kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Fahadha la takrim. Maka orang seperti ini tidak berhak untuk dimuliakan. Li'annahu huwal ladzi ahana nafsah. Dikarenakan orang tersebut dialah yang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Fa yastahiqqul ib'ad wal iqsa wal hajar Maka justru berhak orang tersebut nah berhak untuk dijauhkan dan juga dihindarkan, dipersihkan serta dihajar didiamkan. Nah, orang yang sombong daripada kebenaran, berpaling daripada kebenaran. Naam Allah musta'an. Naam. Karena orang yang sombong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, naam, maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara. Naam fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang yang sengsara, sempit. Naam, tidak ada keluasan dalam hidup ini seakan-akan seperti itu. Naam, barakallahu fiikum. Allah musta'an. Namun orang yang tenang adalah orang-orang yang mengikuti apa? Yang mengikuti al-haq, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah sebagaimana nukilkan Imam Harawi dalam kitab Zamul Kalam wa Ahlih man arada an-najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkata Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimatullah alaihi sebagaimana yang tercantum dalam Muqaddimah Sunan Darimi al iqtisamu bi najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Jadi permasalahannya ke-101 ini bukan permasalahan yang sepele bahkan terkadang kita jumpai nah di lingkupan-lingkupan nah barakallahu fikum yang sekarang kita hadapi barakallahu fikum nah dari kalangan hizbiyyin terkadang menyepelekan ahlu sunnah, eh, yang benar-benar kokoh di atas Al-Quran sunnah, dijuluki dengan orang yang terlambat dalam artian terlambat berpikir atau orang-orang yang ketinggalan zaman eh, atau dikenal dengan masa kecil kurang bahagia dan semisalnya mengejek karena kita dakwah tanpa televisi, berdakwah tanpa minta-minta, berdakwah juga tanpa ikut demonstrasi, tidak ikut andil dalam nah barakallahu fikum nah, pemilu dan semisalnya itu mereka anggap apa? keterlambatan eh, mengejek mereka. Orang-orang mereka itu orang-orang ahli sunnah eh, yang dari damat situ, yang mereka nah barakallahu fikum muridnya Syekh Yahya itu mereka adalah orang-orang yang terlambat. Eh, orang yang nggak punya gelar, nggak punya titel, biarkan barakallahu fikum nam. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah, al-haq itulah yang senantiasa apa? Senantiasa dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam. Jadi berpegang teguh dengan al-haq itu adalah kunci kemenangan, kunci keberhasilan barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu jangan sampai kita takut dengan banyaknya naam musuh yang menghadapi kita atau musuh yang menghadang kita dan kita jangan sampai minder karena kita sedikit pengikutnya. Naam barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih menasihatkan kepada segenap ahli sunnah untuk bersabar. Nah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' ila Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami' Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Bersabarlah kalian semuanya wahai pemegang sunnah. Semoga Allah telah merahmati kalian karena sungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Kita ini semuanya sedikit. Ahlu sunnah dimanapun, di Jawa, di luar Jawa, bisa dikatakan paling sedikit. Naam. Oleh karena itu dinukilkan sebagian para ulama mengatakan, Tarafaku ya ahlas sunnah, fa innakum akalun nas. Berlemah lembutlah engkau wahai sesama ahlu sunnah, karena sungguhnya kalian adalah manusia yang sedikit. Nah, jangan khawatir, jamaah itu bukan diukur dari banyaknya, namun jamaah yang hakiki adalah jamaah yang berpegang teguh dengan al-haq. Nah, berkata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana nukilkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, nah, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak.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 Walhamdulillahirabbil alamin.